Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Pada malam hari ini adalah Peringatan ulang tahun daripada Persekutuan Kelapa Gading Kalau saudara-saudara melihat akan judulnya Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui Berserulah kepadanya selama ia dekat saya yakin apabila pada saat ini Tuhan datang semua senang. Betul enggak? Kenapa? Kok senang? Karena saat sekarang ini saudara sedang benar. Ya dong? Saudara sedang memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Pikiran saudara di tempat ini untuk Tuhan. Betul enggak? Jadi kalau Tuhan datang di angkasa, lalu semua orang percaya dijemput, saudara masuk enggak? Seneng enggak? Tapi kalau datangnya besok bagaimana? Hah? Besok masih bisa muji-muji Tuhan kayak begini, Pak enggak? Orang dagang besok bangun sudah mikir tagihan ini berapa. Anak-anak yang sudah ujian bangun pagi tanya teringat tidak bisa aku lulus ndak ya ketakutan ndak cara tahu kita kerap kali saudara mempunyai iman, mempunyai harapan, mempunyai percaya. Tapi percayanya itu, imannya itu, harapannya adalah iman apa? Rombongan. Tahu, iman rombongan tahu. Kalau kumpul banyak-banyak, bangun. Kalau sudah sendiri, kempes. Ini loh saudara. Dan banyak orang Kristen, kehidupan kekristenannya adalah kekristenan musiman. Kalau sedang diberkati, hidup menyala. Di mana-mana mukanya bunder. Tapi kalau sedang ada masalah, kira-kira bisa ndak muka bunder terus? Hah? Jujur bisa ndak? Ndak ada. Padahal Alkitab berkata apa? Bersukat citalah senanti masa dalam masa sukar maupun dalam masa senang. Saudara Di sini jelas sekali bahwa kekristenan kita ini adalah kekristenan yang sementara. Kalau firman Tuhan pada hari ini ke, mengatakan carilah Tuhan. Padahal yang diberikan firman Tuhan ini adalah saudara dan saya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Apakah Allah kita ada waktunya tidak suka ditemui? Allah merindukan saudara untuk kembali. Yesus pada waktu dia mau pulang ke surga dia berkata, Aku pulang untuk menyediakan tempat bagimu. Tetapi banyak anak-anak Tuhan yang tidak mau pulang. Karena apa? Karena kesengsam di dunia ini. Buktinya, kalau saudara sakit, Lalu sakitnya tambah lama tambah parah. Sebentar mati, masuk mana? Saudara mau mau mau pulang kemana? Ke Firdaus Yesus sudah berkata, aku sediakan tempat. Saudara rindu ke Firdaus. Tetapi suatu fakta, siapa di antara saudara kalau sakit bisa mengucap syukur? Kalau sakitnya tambah parah, tambah parah, lalu saudara berkata, puji Tuhan karena sebentar lagi aku pulang ke Firdus. Siapa di antara saudara? Loh, paling-paling cuma ibu satu ini. Yang lain tidak bisa. Fakta toh? Nyatanya kalau sakitnya tambah parah, nangis semua ya dah. Lalu kalau sudah dokter mengatakan difonis, tidak ada obatnya. Apa yang terjadi? Baru saudara cari siapa? Pendeta cuariin semuanya. Tolong sembayangin di mana-mana di entrokal. Tolong sembayangin, sembayangin, sembayangin. Kalau saya dengar begitu saya selalu kerap kali tanya. Sembayang buat apa? Istriku, suamiku, anakku sakit mau mati. Saya bilang puji Tuhan sebentar lagi masuk surga. Loh kok gitu Pak Yusak? Loh Saudara ini punya iman bahwa saudara bakal masuk surga enggak? Amin. Nah, kalau sakit kok nangis? Iman apa itu? Saudara perhatikan. Kalau selama engkau belajar firman Tuhan, mendengar firman Tuhan dan engkau tidak melakukan, Tuhan Yesus berkata apa? Apa gunanya engkau berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, tetapi engkau tidak melakukan firmanku. Pohon yang ditanam di dalam tiga tahun tidak berbuah, apa yang Allah katakan? Tebang. Betul tidak? Iman tanpa perbuatan mati, kosong. Dan kalau engkau mengatakan, aku punya iman masuk ke dalam kerajaan surga, tapi tanpa perbuatan bisa masuk tidak? Tidak bisa masuk, saudara tahu. Makanya saya pesan pada malam hari ini ulang tahun daripada persekutuan Bapak Gabung, saudara tahu. Banyak hamba-hamba Tuhan, banyak anak-anak Tuhan, banyak penyanyi-penyanyi yang mengajak saudara masuk ke surga. Hati-hati ya, jangan jadi calo surga. Sebab saudara berkata, surga, surga, surga. Engkau ketinggalan hati-hati. Kayak calobis dulu. Gitu Bandung, Bandung, Bandung, Bandung. Dia turut ke Bandung enggak? Saudara tahu. Tuhan sendiri yang mengatakan kepada saya. Banyak calo-calo kerajaan surga, saudara tahu. Kenapa? Saudara sendiri kerap kali menginjil memberitahukan, ayo pergi, ayo ikut, ayo percaya kepada Yesus Kristus. Saudara sendiri tidak percaya. Buktinya kalau sakit ribut. Saya berdiri di sini, saya dapat dan berani katakan kepada saudara. Saya tidak pernah kalau sakit, saya mengatakan, Tuhan kok gini tidak? Terima kasih malah berat puji Tuhan sebentar lagi pulang ketemu engkau ini saya buktikan istri saya di sini nih ini orangnya di sini engkau boleh tanya pada waktu istri saya kena serangan jantung sesek napas napas sesek sesek sesek tambah sesek terus kemudian dia ngomong sama saya aduh aku ini rasanya kok sudah tidak lama napasku sudah saya tahu gejalanya bagaimana gini oh koroner ya saya bilang apa yang saya katakan, saudara tahu? Ini orangnya di sini boleh tanya. Saya tidak mau bohong. Untuk apa bohongi Anda? Orang pembohong tidak masuk surga. Saya katakan kepada dia, periksa diri, ucapkan syukur. Kalau sudah waktunya pulang, pulang. Hmm. Saudara, saya tanya, kalau ada istri-istri di sini, suaminya bilang gitu bagaimana? Jujur, apa pandangan saudara? Saudara mesti pasti bilang gini. Iya ya, jadi aku kalau mati kue kawin mana ya? <laughs> jadi kalau aku cepat mati, kamu bilang supaya aku cepat mati, supaya kamu ganti laki toh ya? Pasti cemburunya bilang gitu dah. Karena engkau tidak percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Allahmu adalah Allah yang luar biasa. Mengapa? Karena saudara tidak mengenal dia. Ini saudara. Saudara hanya tahu Yesus, tetapi engkau tidak kenal Yesus. Saya terus terang belak-belakan kalau saya bawa firman Tuhan. Saya tidak mau tedeng aling-aling. Sebab nanti saya akan dituntut kalau saya tedeng aling-aling. Saya tidak berharap kepada manusia. Saya hanya melakukan apa yang menjadi kehendak daripada dia. Karena saudara, kalau saya tidak kenal akan Tuhan Yesus Kristus, saya tidak akan mau menjadi penginjil. Lebih enak jadi direktur dan sebagai seorang dokter. Saya seorang dokter, saya kerja di sekolah perawat saya sebagai seorang direktur. Lumayan itu, kalau pergi kemana-mana, dokter, wah, Loh, terus terang ibu-ibu kalau dipanggil Bu dokter nah, dah nah. ayam rasanya bangga. Tapi kalau dipanggil eh, suaminya apa? Penginjil. Oh. Soalnya apa saudara? Soalnya manusia di dalam dunia ini image dan pendapatnya itu keliru. Kenapa? sudah menjadi rahasia umum. Hamba Tuhan itu tidak punya. Kalau ada seorang hamba Tuhan datang ke rumahmu sebagai seorang pedagang atau kaya, lalu tanya ngebel, siapa yang datang pembantu bilang pendeta. Langsung saudara mesti pikir, mau apa tanyain? <laughs> Pasti yang masuk apa? sumbangan. Tapi kalau yang cari ke tempat saudara dokter, langsung cepat-cepat tidak dibukai. Bukai. Karena apa? Wah, aku butuh Nah, ini. Karena apa? Hamba Tuhan itu hanya diperlukan oleh mereka yang sudah tidak ada harapan. Selama masih punya harapan, cari dokter. Kalau sakit kan ke dokter, siapa di antara kamu sakit sedikit? Hamba Tuhan. Tidak ada. Kalau sudah dokter bilang hands up pendeta. <laughs> Jadi saya kerap kali dipanggil saudara tahu sebagai apa? Sampai istri saya yang juluki saya Pendeta cabut nyawa Kenapa? Asalnya yang manggil saya itu sudah lah saya datang berdoa, terima Yesus, ya amin, mati, keletak lah, mati, lebar. Iya toh? Kalau belum saatnya mati, kecari dokter. Kalau sudah mau mati, cari pendeta, betul enggak? Lah, padahal maksud hatinya kan mau sembuh. Tapi yang soal saya berdoa, Tuhan, ini anakmu sakit, Tuhan bilang, Aku sudah datang menjemput dia. Lo mati lagi. Saya lo Tuhan dia, dia minta sembuh. Yang penting kamu hantar mereka masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi pada waktu istri saya bilang gini, kamu ini pendeta cabut nyawa. Wow. Saya bilang, waduh ya sedih juga. Nah, kok nyabuti, kok nyabuti nyawa. Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku ini angsal sembahyang buat orang sakit kok mati sih Tuhan. Lalu Tuhan berkata, bukan cabut nyawa tetapi mengantar jiwa-jiwa ke dalam kerajaan surga. Kalau ndak gitu, Yunas tidak mau jadi hamba Tuhan. Ya tau Mana Yunasnya? <laughs> Dia mau jadi hamba Tuhan karena apa? Dia mengenal akan siapa Yesus itu saudara-saudara. Maka dari itu pada malam hari ini saudara perhatikan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Mengapa firman Tuhan berkata begini? Firman Tuhan ini dikatakan kepada orang-orang Israel. Saudara dan saya adalah orang Israel rohani. Saudara adalah bangsa pilihan Allah. Dan saudara di berikan firman Tuhan ini. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Karena apa? Karena ada masanya saudara akan cari firman Tuhan dan Tuhan saudara tidak akan mendapatkan lagi. Alkitab sudah mengatakan bahwa dekat akhir zaman nanti banyak orang haus dan lapar. Bukan haus dan lapar karena makanan jasmani, tetapi haus dan lapar akan rohaninya. Kalau saudara jujur, orang kaya zaman sekarang banyak yang frustrasi. Karena selama dia cari uang, cari kekayaan, dia kira mendapatkan kemuliaan dan kekayaan dan ketentraman dan kedamaian. Tetapi tidak akan dapat Bintang film, bintang film terkenal, matinya semuanya frustrasi. Kenapa? Tidak mendapatkan damai dan sejahtera. Saudara dapat beli kasur, tapi tidak dapat beli tidur nyenyak. Saudara dapat semua mewah, tapi saudara tidak dapatkan damai sejahtera. Karena damai sejahtera adalah anugerah dan bukan dibeli dengan uang dan harta benda. Tetapi adalah anugerah Yesus Kristus kepada kita. Tetapi anugerah ini kerap kali orang menyanyiakan Seperti udara yang diberikan oleh Allah kepada kita. Siapa di antara saudara yang pernah mengucap syukur Tuhan terima kasih aku masih boleh bernapas udara tidak bayar kalau engkau masuk SU Lalu napas dengan tabung oksigen Bayar enggak? Sak tabung berapa? Mahal enggak? Mahal Sekarang kau dari lahir sampai umur sekarang Enggak pernah bayar Saudara pernah? Enggak pernah ngucap syukur enggak? Nah, ya, ya, ya itu toh, itu buktinya lah. Ayo, katanya orang Kristen. Nah, itu tidak pernah mengucap syukur. Saudara tidak pernah mengucap syukur bahwa Allah itu memberikan memberikan engkau air. Manusia tidak dapat hidup dari tanpa air. Aqua sekarang dijual. Apa ini? Air apa? Air murni, air tidak ada apa-apanya. Padahal engkau dari kecil sampai gede itu air tidak pernah bayar. Tidak pernah mengucap syukur sama Allah bahwa air itu pemberian setiap manusia diberikan. Demikian juga Yesus Kristus, Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia diberikan untuk dunia ini dan dunia tidak memperhatikannya, Saudara. Maka dari itu ayat ini jelas sekali karena dikatakan carilah Tuhan selama ia masih berkenan ditemui. Sebab ada masanya akan hilang. Saudara bisa tahu. Tetapi siapa di antara saudara warga negara Indonesia yang tidak kepingin ketemu presiden secara pribadi. Kalau Bapak Presiden ini memberitahukan kepada kita saya membuka kesempatan bertemu muka dengan muka dengan rakyatku pribadi demi pribadi rebutan enggak? betul enggak? saudara turut antri enggak? nulis surat mau pak, mau pak kapan saja, betul enggak? Yesus menawarkan saudara tidak pernah perhatikan dia raja di atas segala raja dia menawarkan dirinya. Tetapi saudara tidak pernah merindukan dia. Padahal Alkitab berkata, firman Tuhan, carilah Tuhan selama ia berkenan di Dia mau bertemu. Dan itu saya alami, saudara kalau engkau sudah bertemu dengan Tuhan Yesus di dunia ini tidak ada lagi yang nomor dua, tidak ada. Nomor satu, tidak ada. Makanya si Andreas tadi bilang apa? Hanya Yesus, hanya Yesus kekasihku. Lah lalu istrinya bagaimana? Dia bilang, Yesus, hanya Yesus kekasihku. Lah istrimu itu apamu? Pada waktu belum jadi istrinya, bilang apa? Sayang, sayang, disayang-sayang. Sweetheart, sweetheart, ya dah. Nulis suratnya saja, bilang sweet, sweet, sweet, sweet. Sudah jadi istrinya, sweetnya hilang. Disuit hidup kekristenan harus dibuktikan di dalam perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan kosong. Maka dari itu saudara harus perhatikan. Banyak orang berkata begini. Aku percaya Yesus. Aku jadi orang Kristen. Betul saya berkata. Tetapi tingkah laku dan perbuatanmu bagaimana? Dan itu harus dibuktikan di dalam keluarga lebih dahulu lebih mudah bersaksi kepada orang lain yang tidak menemui tapi untuk bersaksi di dalam keluarga ini yang Yesus inginkan saudara Tuhan berkata bersihkan dulu cawan sebelah dalam maka luarnya akan menjadi bersih banyak orang Kristen tidak dapat menjadi saksi di dalam keluarganya maka dia bisa membawa jiwa-jiwa itu masuk surga. Tapi istri, suami, anak-anaknya tidak masuk. Siapa dia? Calo-calo kerajaan surga, saudara tahu. Kita harus periksa, periksa. Maka saya terus terang tidak mau jadi hamba Tuhan. Pada waktu saya dipanggil, saya berkata, Tuhan, kalau engkau tidak jamin aku sanggup melakukan firmanmu, aku tidak mau menjadi hambamu. Sebab aku lihat banyak hamba-hamba Tuhan, istri, anak-anaknya tidak masuk dalam kerajaan surga. Saudara-saudaranya tidak dapat melihat apa yang Kristus hidup di dalam kita. Saya yakin kalau malam hari ini saudara menjadi saksi Yesus Kristus, di dalam keluargamu ada kasih. Karena kasih Yesus Allah itu kasih. Kasih itu otomatis mengalir, mengalir, mengalir. Saudara boleh tanya istri saya. Pada waktu saya pacaran sama dia 13 tahun. 13 tahun saya pacaran sama dia. Dan saya sudah menikah dengan dia sekarang dari 65 sampai 87 22 tahun dulu saya tidak pernah panggil dia sayang tidak pernah tanyain orangnya tapi sejak dijamah oleh Yesus sejak saya menikah 6 bulan Yesus berkata kepada saya menemui sendiri hari ini engkau baru baru menjadi orang Kristen yang benar. Saya berkata, Tuhan, 25 tahun aku jadi orang Kristen, sudah mengajar, ketua pemuda, sudah berkhotbah, belum jadi orang Kristen. Tuhan berkata, belum. Ingat saudara. Kenapa saya tanya? Di dalammu tidak ada buah roh, yaitu tersebut memberitakan firmanku. Engkau gampang untuk menegur orang lain. Engkau gampang mengajak orang lain. Tetapi di dalam dirimu tidak ada buah. Perbuatan kasih. Perbuatan daging yang nyata. Di dalam dunia ini. Dan Tuhan berkata, engkau belum menjadi orang Kristen yang benar. Hari ini, kata Tuhan, jam satu siang. Dia berbicara langsung. Audible secara manusia. Suara manusia. Engkau menjadi orang Kristen. Saya bantah. Buktinya apa? Saya bercakap begini. Buktinya apa? Lihat. Sekelilingmu mulai hari ini engkau ada kasih itu saudara tahu, saya bisa mengerti istri saya. Dulunya diktator. Kalau saya bilang A, A, istri tuduk suami. Firman Tuhan saya bilang, kurang ajar dah. Jadi diktator tapi pakai ayat. Saudara tidak kerap kali begitu. Untuk membela diri, cari ayatnya. Ya tak? Lalu kalau istrinya galak, tunduk. Alkitab berkata. Sebaliknya istri berkata apa? Suami harus mengasihi saya. Alkitab berbicara. Tapi saudara tahu, sejak itu di jamah Yesus, saya bisa mengerti dia dan saya kalau manggil dia sayang ya. dan sampai sekarang umur saya 52 dia 51 tetap sayang saudara tahu sampai hidup kita disekatakan kok pacaran terus sepanjang masa